Ikhwan dirahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wal asri yani demi masa atau demi waktu asar innal insana lafi khusrin sesungguhnya yang namanya manusia itu sungguh dalam kerugian semua manusia baik laki-laki atau perempuan tua atau muda kaya atau miskin semua dalam kerugian illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman yang tentu iman mereka dilandasi dengan ilmu wa solihat dan beramal solih ya iman dan amal solih Watawa bil haq dan saling mengajak kepada al haq. Watawasau bis sabar dan saling mengajak untuk bersabar. Jadi orang yang dia itu mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan, termasuk orang yang Allah kecualikan dari kerugian. Bahkan umat ini umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dikatakan sebagai sebaik-baik umat. Itu kenapa? Karena umat ini disamping beriman kepada Allah, juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mengajak orang lain kepada kebajikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kenapa umat ini mendapatkan derajat atau predikat kedudukan sebagai sebaik umat tak muru nabil ma'ruf? Kalian mengajak kepada yang baik. watan hawa 'anil mungkar dan kalian mencegah melarang orang dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari penyimpangan wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di sini al hadisul ashir. Hadis yang ke-10. Hanabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. ia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم mislu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'an rawahu muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar atau si termasuk dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, salatu wassalam, "Man da'a ila hudan" Barang siapa yang mengajak orang kepada hudan petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Mengajak orang kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Karena lahum lal ajri maka ia mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah seperti pahala orang mengikutinya yani dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya la yang kusudalika min ujurim syai'an hal ini tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka Wa man da'a ila dalalah dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan kana alil ismu maka dia mendapatkan dosa mislu asami man tabia dan dosa orang yang mengikutinya la yang dari min asamihim syai'an dan tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka rawahu muslim orang yang mengajak kepada ilmu yang bermanfaat atau mengajak kepada amal soleh maka orang seperti ini akan mendapat pahala baik orang menerimanya atau tidak menerimanya baik orang menyambut ajakannya atau menolak ajakannya dan tentunya akan lebih besar pahala ketika ada orang yang menyambut ajakannya mengikuti ajakannya. Orang yang mengajak pada kebaikan lalu ada orang mengikutinya. Maka dia dapat pahala atas ajakannya dan pahala dari orang yang mengikutinya. Nah, ketika dikatakan orang yang mengajak ini dapat pahala dari orang yang mengikutinya, bukan berarti pahala pengikut ini berkurang tidak tetap bayangkan misalnya pengikutnya ini dapat pahala seribu orang yang ngajak-ngajak dia pun mendapat ya tambahan seribu tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang diajak ini ya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang diajak ini Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asyikh Asadi rahimallah, hadal hadisu hadis ini wa ma ashbahu minal ahadis dan yang serupa dari hadis fihi al-hassu ala dakwah padanya ada anjuran dorongan untuk berdakwah, untuk ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Ilal huda wal khair kepada petunjuk dan kebaikan. Wafatul da'i demikian pula hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah. Serta wa tahdir minad du'a ila dalalah wal ghayi ancaman dari mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Wa'idomi jurmi iwaku wakubatuhu dan besarnya dosa orang yang mengajak kepada kesesatan serta besarnya hukuman yang akan didapat oleh orang yang mengajak pada kejelekan. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. seorang yang telah mengerti agama ini maka dia dituntut untuk mengamalkannya kalau seorang sudah mengerti dan mengamalkannya dituntut pula untuk mengajak orang kepada kebaikan tidak cukup kamu jadi orang baik untuk diri kamu sendiri namun juga kamu diperintahkan untuk mengajak-ajak orang pada kebaikan Allah swt misalnya menyebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salatu wasalam wa kana ya'muru ahlahu bis salati dan adalah Nabi Ismail mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat dan memberikan zakat. Rasul alaihi salatu wasalam kalau datang 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kalau 10 malam terakhir Ramadan ini ini malam-malam yang utama. Karena pada malam tersebut ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Malam kemuliaan. Yang kalau orang beramal ngepasi malam itu dari amal kebaikan lebih baik daripada dia beramal lebih dari 80 tahun lebih daripada seribu bulan seribu bulan itu lebih dari 80 tahun ya Ar Rasul alaihi salatu wasalam kata Aisyah kana idza dakhala al ashra al awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah adalah Rasul alaihi salatu bila masuk 10 akhir bulan Ramadan beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah mencang, mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya jadi kalau kamu itu diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa mengamalkan amal salih ajak teman kamu ajak keluarga kamu untuk ya mengamalkannya. Kalau sampai ada orang mau menerima ajakan kamu, sungguh kamu akan dapat pahala yang besar. Lebih bagus daripada kamu mendapatkan onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mewah bagi orang Arab. Ya kalau di tempat kita apa ya? Apalah kurang lebih kayak palpat atau apalah ya atau yang di atasnya. Misal padahal ya untuk mendapatkan misalnya kendaraan kayak Alphard itu kan butuh fulus uang yang tidak sedikit. Lah, kamu kalau mengajak orang pada kebaikan satu saja orang itu menyambut ajakan kamu, maka besar pahala yang akan kamu dapatkan. Maka ini adalah berita gembira untuk para musyrifin dan para mudarrisin. Mereka-mereka yang ya ikut ta'awun dalam pendidikan. Satu anak kamu ajari, kemudian dia mengerti, kemudian dia menjadi anak yang baik. Kamu ya seorang guru, seorang musyrif, seorang mutaris. Dan siapapun ikut andil untuk kemajuan pendidikan akan dapat pahala. Lah kalau itu satu, ya seperti itu besarnya keutamaan lebih baik daripada memiliki kendaraan mewah. Lalu bagaimana kalau yang kamu ajak itu, ya yang menerima ajakanmu itu dua orang, tiga orang, sepuluh orang, seratus orang, semakin besar pula. Maka barakallahu fikum dari sini Anda bisa bayangkan seberapa pahala yang didapat oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Di Rasul pahalanya apa? Banyak. Ya, Rasul luar biasa pahalanya. Hadis ini dan yang serupa dengannya padanya ada anjuran untuk mengajak orang kepada petunjuk dan kebaikan. Karena apa? Yang namanya kebaikan terkadang ditinggalkan oleh orang bukan karena orang itu nggak doyan pahala, karena nggak ngerti karena itu kebaikan. Kejelekan terkadang dilakukan oleh orang bukan karena mereka itu berani dengan neraka bukan, namun nggak ngerti kalau itu apa kejelekan. Maka orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pengetahuan dia tertuntut untuk mendakwahkannya menebarkannya agar orang yang tidak tahu menjadi tahu agar orang yang keliru kemudian dia bisa memperbaiki kekeliruannya agar orang yang tadinya gemar kepada kemaksiatan kemudian berhenti dari kemaksiatannya Demikian pula agar turun barokah dari Allah SWT dan agar adab yang akan diturunkan kepada manusia bisa kita cegah. Kalau manusia melihat kejelekan, melihat kemungkaran, melihat penyimpangan, kemudian membiarkan saja, tidak berusaha untuk memperbaiki, nanti kalau adab dari Allah turun, itu mengenai semua orang. Yang baiknya kena, apalagi yang jeleknya. Ibarat ada sekelompok orang naik perahu. Perahu itu kadang ada tingkatannya, ada ada dek bawah, dek atas gitu kan. Bisa saja ada bis double decker ya kan. Ya, ada dek atas, dek bawah. Perahu seperti itu. Orang yang ada di dek bawah kalau dia ingin mengambil air selalu naik tangga ke atas. Kemudian mereka berpikir, nah, kalau kita ingin ambil air harus manjat ya. Tangga ke atas capek, Sudah kita bolongi saja perahu ini. Bolongi saja perahu ini supaya kita mudah menciduk airnya. Kalau orang yang ada di dek bawah dibiarkan bolongin perahu tadi, dengan alasan supaya mudah menceduk airnya. Apa yang terjadi? Air laut masuk ke dalam kapal, akhirnya yang tenggelam yang bawah atau semuanya, semuanya tenggelam. Yang ada di dek bawah tenggelam, yang di dek atas pun tenggelam. Artinya kalau ada kemungkaran, ada kejelekan, kemudian tidak ada upaya untuk memperbaiki, Ya, maka kalau adab Allah turun, orang yang soleh pun bisa kena adab. Orang yang tidak berbuat maksiat pun bisa kena adab ibaratnya tadi. Kalau orang yang ada di dek atas membiarkan orang yang ada di dek bawah melubangi perahu, yang tenggelam itu semua, bukan hanya yang di di bawah, semuanya tenggelam. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah. Karena memang ya orang yang berdakwah itu disebutkan oleh Allah ahsanu qalan orang yang paling bagus ucapannya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang ngajak-ajak manusia kepada agama Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan innani minal muslimin sesungguhnya aku termasuk dari kaum muslimin. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan apakah ajakannya diterima atau tidak dia dapat pahala. Karena namanya hidayah di tangan Allah. Tidak selalunya kita ngajak pada kebaikan lalu orang menerima. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak keluarganya untuk beriman, eh ternyata anaknya menentang. Anaknya Nabi Nuh menentang. Ketika adab atau siksa itu turun kepada kaum Nabi Nuh yang kafir datang banjir yang sangat besar dan sangat dalam Nabi Nuh melihat anaknya Ya bunayya irkam ma'ana Nah, Naiklah perahu bersama kami Jangan ikuti orang-orang kafir yang akan tenggelam Ternyata anaknya sombong Anaknya mengatakan Sa'awi ila jabalin ya'simuni ma. Saya akan lari ke atas gunung yang bisa melindungi saya dari air. Belum lama percakapan antara ayah dengan anak tiba-tiba datang ombak yang besar kayak gunung yang memisahkan ayah dengan anaknya lalu anaknya pun tenggelam dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengajak ayahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena ayah Nabi Ibrahim nama Azar ini penyembah patung. Berhala yang dibuat oleh manusia disembah-sembah, dimintai kesembuhannya, dimintai rezekinya, dimintai ini dan itu. Padahal itu berhala. Yang seandainya ada kucing naik di atas kepala berhala, kencing dan berak di situ, apa mungkin berhala tadi bisa lari bisa melawan kucing tadi? Gak ya bisa. Dikencingi, diam saja. Diberaki, diam saja. Kenapa? Berhala. Loh. Kalau dikencingi saja nggak bisa menghindar, apa mungkin berhala itu bisa membantu dan menolong orang yang menyembahnya? Ya, akalnya orang-orang musyrik itu memang parah. Ya, patung yang mereka buat, mereka pula yang menyembahnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk dalam agama Allah. Untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah hanya pada Allah dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang penuh kasih sayang. <clears throat> Namun ayahnya ternyata tidak menerima. Bahkan ayahnya pun marah kepada Ibrahim. Kata ayahnya, Wahai Ibrahim, apa kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhan saya ini? Kalau kamu tidak berhenti dari berdakwah akan saya lempar kamu dengan batu. Dibalang baik batu. Pergi kamu, diurak, diusir. Wah jurni malinya Ibrahim pun diusir oleh ayahnya. Ibrahim pun ya tidak marah Ibrahim bahkan mendoakan, wahai ayah, aku akan mendoakan ampunan untuk ayah. Sa'astaghfirullaka Rabbi. Ayah, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayah. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk Islam, untuk menyembah hanya kepada Allah. Ternyata ayahnya ya tidak mau bahkan ingin melempar Ibrahim dengan batu bahkan mengusir Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Mencegah dari kejelekan. Orang menerima atau tidak bukan urusan hidayah petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah iya. Rasul alaihi wasallam selama 13 tahun Nabi berdakwah siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, eh ternyata yang mau mengikuti ajakan Nabi bisa dihitung dengan jari. Namun siapa yang nyana? Siapa yang menyangka ketika orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan mereka puncak permusuhannya pada Nabi Muhammad ternyata orang-orang Madinah ya mereka merindukan datangnya Muhammad ke tengah-tengah mereka mereka pun memeluk Islam kalau Mekah Madinah itu kurang lebih 450 kilo ya orang-orang Mekah yang mereka melihat Nabi ngerti kejujuran Nabi dari kecilnya sampai dewasa sampai jadi Nabi tidak pernah mereka melihat Nabi berbuat kejelekan tidak pernah mendengar Nabi mengucapkan dusta giliran Nabi mengajak kepada kebaikan kepada menyembah yang kepada Allah orang-orang Quraisy kafir Quraisy menentangnya memusuhinya bahkan hendak membunuhnya ternyata orang-orang Madinah yang belum banyak mengenal Nabi ya namun melalui beberapa orang yang pernah berjumpa dengan Nabi mereka ya tertarik untuk masuk Islam mereka mau menerima ajakan Nabi alaihi salatu wasalam jadi tugas kita hanya berdakwah, mengajak orang menerima alhamdulillah, tidak menerima kita ya tidak dituntut. Karena nanti di Yomul Kiamat akan ada nabi datang di hari kiamat pengikutnya hanya dua. Ada nabi datang dari kiamat pengikutnya hanya satu. Ada nabi datang dari kiamat Datang sendiri tidak ada pengikutnya. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Dan nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh misalnya tinggal di tengah-tengah kaumnya itu 950 tahun. berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah siang dan malam terang-terangan sembunyi-sembunyi dengan berbagai cara ternyata mereka kaum yang kafir semakin menantang ketika adab siksa dari Allah turun orang yang beriman itu selamat itu pun bisa dihitung dengan jari Allah mengatakan ma amana ma'hu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit ya manusia. Jadi intinya kita berusaha ketika telah mengetahui kebenaran kita mengamalkannya dan kita ngajak-ajak orang kepadanya dengan kelembutan, dengan hikmah, ya. Wa tahdir minad du'a ila dhalala wal ghayyi sebagaimana hadis tadi juga ancaman dari orang yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Ba'idu mi jurmi da'i wa dan besarnya dosa orang yang mengajak pada kejelekan dan hukuman yang besar yang menunggu orang yang mengajak pada kejelekan. Ya. mengajak orang ayo. Ya, barang-barang kita nyolong berarti kan ngajak pada kejelekan ya orang ngajak kepada misalnya pemahaman yang menyimpang orang seperti ini besar dosanya orang seperti ini dia mendapatkan dosa atas perbuatannya dan dosa orang yang mengikutinya dalam kejelekan. Nauzubillah wal huda wal ilmu nafi' wal amal salih Rasul mengatakan man ila huda barang siapa yang mengajak pada hudan petunjuk apa yang dimaksud dengan petunjuk wal ilmu nafi' wal amal salih mengajak pada ilmu yang bermanfaat dan amal salih kita mengajarkan ilmu tafsir, hadis, fikih ini bagian daripada petunjuk. Ngajak orang kepada amal soleh, ya. Ngajak orang kepada ayo kita jenguk saudara kita yang sakit di rumah sakit, ya ada jamaah masjid ini ya beberapa hari kelihatan setelah kita cari informasinya dia sedang sakit ayo kita jenguk bersama-sama ini mengajak pada amal soleh misalnya di kampung kita ada misalnya di satu kampung ada pembangunan masjid nggak selesai-selesai karena kekurangan dana. Kita ngajak ayo kita bantu untuk penyelesaian pembangunan masjid karena ini kekurangan dana. Ini juga sama. Orang yang mengajak pada amal soli. Orang seperti ini Ya kalau ada yang menyambut ajakannya maka dia dapat pahala dan pahala dari orang yang menyambut ajakannya luar biasa. Fakullu man 'allama ilman Semua orang yang mengajarkan ilmu awajjahal muta'allimin atau mengarahkan para pelajar ila suluki tariqatin yasulu lahum fiha ilmun kepada menelusuri jalan yang dengannya mereka para penimba ilmu dapat ilmu maka fahuwa da'in ila huda maka dia termasuk orang yang mengajak pada petunjuk. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Adalah orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Sekecil apapun ilmu yang diajarkan dari ilmu agama. tidaklah dia berharap semoga dia mendapat apa yang disebutkan dalam hadis ini itu mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Walaupun terkadang orang yang ikut ta'awun kerjasama bantu membantu untuk pendidikan terkadang berpikir ya Allah kalau saya membantu ngajar saya dapat apa dari dunia saya belum punya ini dan itu dari kendaraan, saya belum punya ini dan itu dari perabotan. Ini mungkin satu bisikan agar kita jauh dari kebaikan. Padahal kalau seorang itu bersabar, ta'awun, ya dia ikut membantu, ya tegaknya dan jalannya pendidikan yang baik, ya maka dia akan suatu saat akan Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan urusannya, Allah, Allah lancarkan rezekinya. Allah nggak akan membiarkan orang yang membela agamanya, ya memperjuangkan agamanya, mengajarkan agamanya dibiarkan begitu saja tidak. Orang semut binatang yang apa namanya ya merayap saja terkadang rezekinya lebih gede dari tubuhnya kok apalagi orang yang beriman orang yang ngajak-ngajak pada agama Allah SWT ingat dengan janji Allah surullah yang surkum. Jika kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan bela kalian. Di antara bentuk membela agama Allah adalah kita mengamalkan agama ini dan mengajak ajak orang pada agama yang mulia ini. Ini di antara bentuk membela. Maka nanti akan datang pertolongan dari Allah. Jangan pernah mimpi orang ingin dapat pertolongan dari Allah sementara dia tidak pernah memperjuangkan agama Allah. Sebatas perjuangan kita, sebatas pengorbanan kita untuk agama ini, sebatas itu pula bantuan dari Allah akan datang pada kita. Dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan dari Allah kepada hamba sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh hamba. Ya, al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan dari Allah kepada hamba sesuai dengan modal yang diberikan oleh hamba. Nah, ya, mungkin kita baru saja sedikit berjuang, berdakwah, membantu dakwah, ya. Kemudian kita ingin ya pertolongan dari Allah yang besar ya walaupun tentu pertolongan Allah akan datang tapi semuanya pertama butuh waktu kedua juga sesuai dengan modal yang kita berikan wa kullu man da'a ila amalin salih dan semua orang yang mengajak pada amal yang salih yata'allaqu bihaqqillah yang terkait dengan hak Allah. Misalnya ngajari tentang tata cara wudhu. Misalnya ada orang saya ilmunya hanya sekedar ngerti tata cara wudhu. Sudah ilmu yang kamu ketahui itu kamu ajarkan. Kalau ilmu yang saya timba baru seputar zakat itu sudah kamu ajari yang kamu tahu. Karena Allah tidak menuntut hamba di luar dari kemampuannya. Kalau yang kamu ketahui dari ilmu hanya masalah tata cara wudhu yang benar itu saja kamu ajarkan karena masih banyak orang yang wudhunya tidak benar ada orang wudhu ternyata sikunya masih kering sah atau tidak wudhunya tidak sah kalau wudhunya tidak sah suratnya sah atau tidak tidak sah Orang wudhu, eh ternyata tumitnya itu masih kering. Mana tumit? Tumit mana? Ah, telapak kaki bagian belah belakang itu namanya tumit. Ini seringnya masih kering. Karena umumnya orang kalau wudhu <clears throat> dia perhatikan bagian depannya saja. Kadang belakang nggak diusap masih kering. Kalau itu masih kering tadi berarti wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka salatnya pun tidak tidak sah. Ya. Kalau ada orang dia tahu ilmu hanya dua ayat saja, sudah dua ayat itu yang dia sampaikan. Rasul mengatakan bel anni walau ayat. Sampaikan apa yang datang dari saya walaupun satu ayat. Rasul alaihi salatu wassalam ya ketika menaklukkan kota Mekah. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat Kemudian beliau mengatakan Tidaklah orang yang hadir Menyampaikan benar tidak hadir Ketika haji wada Haji perpisahan Rasul belum menyampaikan ceramah di hadapan para sahabat Kemudian diantar pesan dari Nabi liubalih asyahid Mingkumul ghaib. Orang yang hadir atau menyaksikan ya pelaksanaan ibadah haji ini dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Luar biasa. Seperti itu yang namanya kebaikan jangan disimpan sendiri. Bahkan Allah mengancam <clears throat> orang yang dia itu ditanya suatu ilmu dia ngerti. Namun dia simpan ilmu itu Gak mau menjawab. Kenapa? Ah, nanti kalau saya jawab, nanti banyak orang pintar nanti saya nggak laku. Biar saya tok yang pintar sehingga saya yang laku. Orang lain nggak nggak di nggak laku. Oh, nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min narin." Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikasih kendali tali dari jahanam, dari neraka. Hadirin rahimani wa Jadi orang yang telah mengetahui kebenaran dia tertuntut untuk mengamalkannya. Setelah mengamalkannya dia tertuntut untuk apa? Mengajak orang kepada kebaikan. Semua orang yang mengajak pada amal soleh, begitu amal soleh yang terkait dengan hak Allah, ya puasa misalnya, atau bihukukil khalqil ama wal khasa, atau terkait dengan hak makhluk yang umum dan khusus. Misalnya kita mengajari adab-adab hidup bermasyarakat. Ya, itu kan hak-hak makhluk yang umum atau hak-hak kedua orang tua kita ajarkan terhadap orang tua seperti ini kita ajarkan ya seorang suami terhadap istrinya seperti ini istri terhadap suami seperti ini kita ajarkan fahuadain da'in ilal huda maka dia termasuk orang yang mengajak pada petunjuk subhanallah dan semua kita itu bisa yang namanya mengajak pada petunjuk tidak harus duduk di meja taklim atau berdiri di atas mimbar tidak harus sambil makan di rumah makan misalnya kamu ngajak untuk ya ada orang makan kiri coba kalau makan petan kanan Pak Rasul menyuruh wetan kanan kemudian dia makan petan kanan berarti kamu telah mengajak pada baik kan? <clears throat> mau naik bis, naik kereta. Misalnya kamu ngumpul sama yang ada di samping kamu memberikan buletin dakwah ya atau buku-buku doa kemudian diamalkan ini macam bertunjuk jadi namanya dakwah tidak harus duduk di masjid taklim kayak tidak harus berdiri dan sembar tidak harus ketika ngobrol ketika misalnya bertemu dengan orang kasih buletin, kasih apa, buku doa, kemudian orang tadi menerima, membacanya, menerimanya, mengamalkannya, kemudian pahala. Subhanallah. Berarti masing-masing kita bisa berdakwah. Masing-masing kita bisa ya mengajak pada kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Wa kullu man abda nasihatan dan semua orang yang memberikan nasihat memberikan tausiah ya diniyah atau duniawiyah baik nasihat yang terkait keagamaan atau terkait ke keduniawiyahan yutawassalu biha ila din yang akan menjadi jembatan kepada memahami agama fahuwa da'in ilal huda maka dia termasuk orang yang mengajak pada petunjuk. Ada orang misalnya dia ingin menimba ilmu ke Madinah misalnya. Ke sana ingin duduk di Masjid Masyayikh di Madinah. Sementara dia bingung nggak punya duit. Karena untuk dapat bisa multiple yang itu umurnya setahun walaupun setiap tiga bulan harus memperbarui dengan apa harus dia keluar kemudian ada cap kemudian masuk lagi kan butuh duit kita tahu orang ini ya kalau saya tunjuki kepada pekerjaan yang dia mampu dia akan dapat duit yang nanti akan bisa belajar di Madinah di sisi para masyaih dan ulama. Walaupun kamu bisanya hanya menunjuki dia, ini ada pekerjaan seperti ini. Kamu gak ngasih duit karena kamu gak juga gak punya. Kamu menunjuki, eh ini ada orang butuh tenaga, kayaknya kamu pas. Nanti dengan kerja di situ kamu bisa dapat duit, kemudian kamu akan bisa berangkat menimba ilmu. Ini juga termasuk ya mengajak pada kebaikan, ya kan? Fahuwa ini lil Maka dia juga termasuk orang yang mengajak pada petunjuk. Wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalihi. Dan semua orang yang bisa menjadi teladan pada ilmu dan amalannya Faktada bihi ghairuh. Lalu ada orang lain mencontohnya. Bahwa da'in ilal huda. Maka dia pun termasuk orang yang mengajak pada petunjuk. Jadi gini. Yang namanya dakwah itu. Ada kalanya dengan ucapan. Ada kalanya dengan perbuatan. ad waktu imma bil maqal wa imma bil, bil Kamu misalnya ya uh, sengaja bersedekah dengan terang-terangan di tengah-tengah masyarakat yang terkenal pelit terkenal pelit tapi dengan kamu sedekah terang-terangan kamu berharap orang pada mengikuti jejaknya kamu yang tadinya pelit jadi tidak pelit karena yang namanya kebaikan butuh ada yang nyontoni, butuh ada yang mencontohkan. Kemudian kamu bersedekah yang terang-terangan yang tak kenal kamu itu kamu orang pelit-pelit padahal orang yang kaya-kaya. Setelah kamu bersedekah dengan terang-terangan banyak orang pada bersedekah. Maka kamu mendapat pahala ya karena kamu menjadi contoh dalam kebaikan. Terkadang sedekah dengan terang-terangan lebih abdol, lebih utama daripada dengan sembunyi-sembunyi. Ya, selagi itu ikhlas, selagi itu tujuannya agar orang lain itu mengikuti dia dalam apa? kebaikan, ya. Nah, Bahkan orang yang menunjuki <clears throat> Mengarahkan pada orang lain yang orang itu kemudian dia beramal, orang yang menunjukkannya pun dapat pahala. Datang seorang sahabat pada Nabi karena bekal perjalanannya habis. Datang pada Nabi meminta bekal. Bayangkan, coba kalau ada seorang ustadz Tiba-tiba ada orang datang, Ustadz saya ini musafir, saya kehabisan bekal. Kiranya Ustadz bisa beri saya bekal. Kira-kira seperti apa saudara Mungkin akan ada apa deh? Kamu datang ke sini bukannya bertanya tentang ilmu, kok malah minta-minta. lo datang ke sini silahkan kamu tanya tentang ilmu, jangan minta-minta. ah ini terkadang ucapan muncul. Ya, walaupun yang benar bukan seperti itu. Yang namanya seorang alim itu milik masyarakat. Yang nama masyarakat itu kadang punya problem yang <clears throat> bermacam-macam. Ada problem keluarga yang butuh dipecahkan, ada problem keuangan, ada problem ya sosial kemasyarakatan. Maka bantu. Nah, pas ketika sahabat ini meminta bantuan pada Nabi, <clears throat> minta bekal, <clears throat> Nabi pas gak punya apa-apa. Namun Nabi tidak kepengin mengecewakan orang ini. Karena orang ini terputus dalam perjalanan, gak punya biaya untuk melanjutkan pepergiannya. Nabi mengatakan, tulung datanglah kamu pada sahabat ini, sebutan Nabi namanya, tulung katakan dari Nabi agar dia memberi bekal kepada kamu. Betul orang ini yang tadi minta bekal kepada Nabi datang pada sahabat yang ditunjuk. Sahabat yang ditunjuk pun langsung memberi bekal. Setelah orang ini dapat bekal, datang kembali kepada Nabi. Ya Rasulullah sekarang saya sudah dapat bekal. Kata Nabi, ya adalu al alal khairi kafa'ilihi orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Yang infak kepada orang ini nabi atau sahabat? Sahabat kan? Sahabat yang ditunjukkan yang berinfak kepada orang yang minta bekal kepada nabi ini bukan nabi, tapi sahabat yang ditunjuk. Namun karena sahabat yang ditunjuk tadi ya dengan sebab nabi menunjukkan dia beramal bersedekah, maka nabi pun ikut dapat pahala sedekah orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Adalu <clears throat> 'alal khairi <clears throat> kafa'ilihi. Jadi kalau ada orang dia melakukan kebaikan kemudian ada orang mencontohnya, wah orang tadi dapat pahala. Wa kullu man taqaddama ghairuhu bi 'amalin khairi dan semua orang yang mendahului orang lain dengan suatu amal kebajikan sebelum lainnya belum pada beramal sudah beramal. Atau <clears throat> masyru'in amin nafi atau proyek yang manfaatnya umum. Misalnya kalau tadi ajak-ajak orang atau dia melakukan sesuatu ya yang sifatnya amal kebaikan. Dia selalunya berdoa antara adzan iqamah. Dia selalu sholat qobliya subuh. Ya, yang lainnya belum pada bangun dia sudah bangun untuk berangkat ke sholat subuh. Lalu dia diikuti. Atau seorang melak, e, me, melakukan suatu proyek yang manfaatnya umum membangun masjid ya membangun madrasah tempat-tempat taklim fa huwa dakhilun bi maka dia masuk dalam hadis ini masuk pada termasuk orang yang mengajak pada kebaikan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maha luas kasih sayangnya bahwa orang yang dia melakukan kebaikan lalu ada orang menirunya orang yang ditiru tadi dapat pahala dari orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang mengikutinya Orang yang mengajak pada kebaikan lalu orang menerima ajakannya maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun ya dari pahala orang yang mengikutinya. Kalau tadi mengajak kepada kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Wa kulih. Dan lawan dari itu semuanya atau sebaliknya juga. Ad-da'i Orang yang mengajak pada kesesatan. Sesat itu sesuatu yang menyelisih agama. Baik secara keyakinan atau amalan ataupun ya ucapan seorang misalnya ngajak-ajak pada keyakinan yang menyimpang ngajak-ajak pada amalan yang tidak ada contohnya ngajak-ajak pada ucapan-ucapan yang tidak ada tuntunannya atau ucapan-ucapan yang bertentangan dengan agama lalu diikuti maka dia dapat dosa jadi kalau ada ucapan yang misalnya jorok yang tadinya orang kepada nggak ngerti kemudian orang ini nyebutkan ucapan zorok kemudian orang pada niru ucapan tadi maka orang ini dapat dosa dari orang yang meniru ucapan zorok tersebut ya Fadda'una ilal hudahum a'imatul muttaqin wa khiyarul mu'minin Orang yang mengajak pada petunjuk mereka adalah para imamnya orang bertakwa dan pilihan dari kaum mukminin. Kaum mukminin yang pilihan dan orang yang bertakwa yang menjadi panutan. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah berilah kami hiasan iman dan jadikanlah kami hudatan muhtadin orang yang memberi petunjuk orang yang mengajak pada kebaikan muhtadin dan orang yang ditunjuki walhamdulillah wadda'una ila dolalah sedangkan orang yang mengajak-ajak pada kesesatan kesesatan itu sesuatu yang menyelisihi dari agama ini baik itu keyakinan yang menyimpang amalan yang menyimpang atau ucapan yang menyimpang humul a'immah alladzina yad'una ilan nar mereka adalah para tokoh yang mengajak orang ke neraka para gembong-gembong ataupun ya pentolan-pentolan yang mereka mengajak pada api neraka. Alhamdulillah. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wa taqwa dan semua orang yang membantu orang lain untuk terwujudnya kebaikan dan takwa fahuwa minad da'in ilal huda maka ia termasuk dai yang mengajak pada petunjuk misalnya gini kamu melihat setiap sholat duhur kok anak-anak pada terlambat ya ada apa ya setelah diperiksa ya Allah ternyata keran tempat wudhu ya yang itu jumlahnya lima tiga rusak yang berfungsi hanya dua ya sehingga antrinya panjang sampai iqamah kan pun masih ada yang antri wudhu otomatis kan terlambat anda berpikir ya Allah kalau saya belikan tiga keran satu keran panen puluh ribu lah seratus ribu lah dengan ini ternyata sudah memecah kepadatan yang tadinya anak-anak gak bisa saat kembali duhur jadi bisa saat kembali duhur hanya bermodalkan 100 ribu Anda udah pahala besar Hah? Anda udah pahala apa? Besar Anda lihat ya Allah kok malam-malam para santri pada ngumpul di halaman kok pada nulis Kenapa? Ini lampunya mati, kami menulis ya di halaman uh, masjid karena ada lampunya hanya di sini di kamar gelap. Ah, kamu tahu ya Allah, ya. Kalau di saya akan belikan lampu Cuma paling 20 ribu Atau 50 ribu Yang tadinya mereka desak-desakan Untuk membaca Sekarang mereka nyaman Seperti itu Tumbuhkan dalam jiwa kita Ya Tahun untuk kebaikan Jangan kemudian ah ini saya bukan pengurus. Bukan. Ya, kamu ikut ta'awun. Katakan, ya wahai pengurus ini ada masalah seperti ini. Ya gimana solusinya? Saya mungkin bisa bantu berupa uang atau berupa apa seperti itu. Walhamdulillah. Jadi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya. Sehingga orang yang dapat pahala dari jihad itu bukan hanya mereka yang Berperang saja mereka yang mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan senjatanya, mereka yang menjaga keluarga para mujahidin pun dapat pahala semuanya. Alhamdulillah. Siapapun yang terlibat dalam kebaikan, ya, maka dapat pahala. Misalnya, sini mengadakan daurah, mengundang asatid kibar. Datang ribuan orang. Ya, Apakah yang dapat pahala hanya ya panitia? Hanya yang mengundang? Siapa yang terlibat? Mereka yang ikut bantu snack, mereka yang apa namanya ikut bantu parkiran, menata parkiran, mereka yang mempersiapkan mempersiapkan, mempersiapkan sound system, mereka yang woro-woro ya iklan memberitahu semuanya dapat pahala alhamdulillah karena ini adalah satu kesatuan dalam amal kebajikan, kebaikan. Ya. Jadi siapapun orang yang membantu orang lain untuk terwujudnya kebaikan dan takwa termasuk dai ilal huda. Kita misalnya kita orang bodoh. Kita bisa berdakwah. Jadi kita punya duit. Ada anak yang dia pinter tapi dia gak bisa melanjutkan menimba ilmu kita bantu ikhwan pondok nanti biaya pondok kamu saya bantu SPP-nya saya bantu ini termasuk dai yang seperti ini yang dakwah orang lain tapi kamu membuka jalan bagi mereka mereka yang untuk menimba ilmu anda dengan hartanya, Anda dengan pikirannya, Anda dengan tenaganya mendukung terwujudnya kebaikan, Anda adalah ad-da'un ilal khair. Anda adalah para dai, pengajak berkebaikan. Pahala telah menunggu Anda. Ingat bahwa pahala dakwah tidak hanya didapat oleh mereka para mubalik, para ustadz, para kiai saja. Namun siapapun yang terlibat untuk tersebarnya kebaikan, siapapun dia, meskipun bagian parkir, bagian konsumsi, bagian publikasi, semua dapat pahala karena ini adalah kerja tim Demikian pula waman wa kullu man a'ana ghairahu alal ismi wal udwan dan semua orang yang membantu orang lain untuk terwujudnya dosa dan permusuhan fahuwa minad da'in ila dhalalah maka dia termasuk orang yang mengajak pada kesesatan ya yeah misalnya ya dia membantu orang-orang yang menebarkan kebitahan membiayai ya tersebarnya pemahaman sesat walaupun dia bukan tidak bukan berdoa membiayai termasuk orang yang mengajak pada kesesatan ya orang tahu bahwa orang ini dia beli anggur untuk dijadikan khamar. Maka kamu misalnya punya anggur, dia omong, eh tak beli anggur kamu ya, saya mau untuk buat khamar. Maka jangan, jangan dijual pada dia. Walaupun kamu tidak membuat khamar dan kamu tidak minumnya, namun kamu telah tahun membantu dalam apa namanya perbuatan dosa. Orang membantu dalam terwujudnya satu dosa maka dia ikut mendapat kecipratan apa? dosa. Ikhwani rahimani wa hadis yang kesini ini jelas tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. Seberapapun yang kita ya lakukan, kemudian orang menerima ajakan kita atau tidak, kita dapat pahala. Syukur-syukur ada yang menerima maka besar pahalanya kan kita dapatkan. Sekaligus hadis ini juga ancaman dari mengajak pada kesesatan, mengajak pada kebatilan. Bahwa orang seperti itu akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dosa orang yang mengikutinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang wallahu taala a'lamu bissawab subhanakallah bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh